Tentunya banyak rintangan dan halangan ketika orang menjalani sunnah ini dan dengan mengenali keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Rasul orang akan semakin kokoh dan semakin kuat mempertahankan dan menjalani sunnah Rasulnya. Terutama di zamanil ghurbah. Di zaman yang sangat asing. Bagi orang yang mengamalkan dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulnya. Dengan mengenali keutamaannya, menambah kekuatan seorang mukmin, menambah keteguhannya dan kesabarannya dalam menghadapi segala cobaan, segala konsekuensi yang harus dia hadapi. Di hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW telah sebutkan Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Dimulai Islam itu dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing di kemudian hari seperti semula maka bahagialah surga jannah bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Hadis di Sahih Muslim. Diawali Islam di permulaannya dengan asing ketika umat buta dan tenggelam dalam kemusyrikan dan jahiliyah. Di saat itu Allah utus Rasulullah SAW membawa tauhid dan iman, mengajarkan sunnah kepada mereka sehingga mereka nilai itu aneh, asing, menyalahi kultur yang budaya mereka dapati turun temurun lama dari orang tua dan nenek moyang mereka. Demikian di awalnya Islam itu dinilai asing dan aneh dan akan kembali seperti itu aneh dianggap asing di belakangan harinya umat-umat yang belakangan ketika mereka berpegang dan mengamalkan dengan benar apa yang mereka dapati dari Rasulnya, sunnah, orang pun menilai mereka sebagai orang yang aneh dan asing. Di Musnad Imam Ahmad, dari riwayat Ibn Mas'ud, radhiyallahu an Rasulullah sallam ketika sebutkan hadis ini sama Beliau ditanya, "Faman humul ghuraba?" Siapa itu orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Faqala an-nuzza' minal qabail. Mereka itu pecahan-pecahan dari kobilah-kobilah yang ada. Artinya sedikit aneh dan asing di setiap kobila, di setiap sukunya. Ada suku ini, sukunya besar. Ada suku Huza'a, suku ini, suku Tamim, dan yang lain-lain. Tiap suku ada ribuan orangnya. Puluhan ribu mungkin. Dari satu suku ini, orang-orang yang asing yang faham sunnah nabinya, dan itu dia pegangi erat-erat, dia amalkan, dia dakwakan. Pecahan artinya ada satu dua orang di situ. Ya Allah, tiga orang sedikit. Ribuan orang yang menentang dan menyalahi mereka di satu suku. Ada yang lain tapi di suku lain. Di suku ini misalnya, sama jumlahnya ribuan. Yang di atas sunnah satu, dua orang, tiga di situ Begitu pula di suku-suku yang lain. Maka Rasul katakan demikian mereka itu nuzza' minal qabail. Ada di pecahan-pecahan kabilah-kabilah yang ada. Di setiap kabilah besar ada paling satu dua orang, tiga orang, begitu di suku yang lain. Sehingga asing di sukunya, di bangsanya, di masyarakatnya di satu suku aneh sekali dua orang tiga orang menyalai ribuan orang yang berbeda sama sekali dengan mereka nuzah minal qabail menunjukkan keberadaan mereka memang sedikit sehingga mengundang keanehan dan keasingan di mata orang-orang awam yang lainnya. Di syariah Imam Ajuri lafat hadis ini ketika Rasul ditanya manhum, siapa mereka yang uroba asing ini, beliau jawab, Alladina yasluhun idza fasadan nas mereka itu orang-orang yang soleh dikala umat sudah pada rusak orang lain pada rusak fasad banyak maksiat banyak dosa banyak kemungkaran mereka lakukan. Ada orang-orang yang soleh pada dirinya. Artinya mereka berusaha membenahi dirinya dikala kebanyakan orang, keumuman orang sudah nggak peduli dengan agamanya, rusak. Yang ada adalah kemungkaran dan kemaksiatan. Maka menjadi sifat guroba orang-orang yang asing yang disebut keutamanya tadi oleh Rasulullah SAW surga bagi mereka adalah mereka itu yahtamun bisolahi anfusihim selalu berupaya mensolehkan dirinya Dan itu sangat penting. Yang mensolehkan dirinya dengan ketakwaannya kepada Allah, rasa takutnya, menjalankan perintah-perintah syariat, meninggalkan larangannya, ketakwaan, akhlak yang soleh, akhlak yang mulia, dia lakukan bersedekah, sholat sunnah, puasa dan yang lain-lainnya. Amalan-amalan soleh mereka jaga. Bagaimana agar diri mereka itu menjadi soleh. Dia tunaikan hak-hak Allah. Dia tunaikan pula hak-hak orang yang punya hak atas dirinya. Maka ini al-ghuraba di masa hampir keseluruhan orang nggak peduli dengan syariat agamanya. Rasulnya memerintah apa, Robnya bahkan menyuruh apa, syariatnya kemana, dia kemana. Umat sudah nggak ada peduli untuk bagaimana dirinya menjadi orang soleh, dicintai Allah. Di situ mereka berupaya mensolehkan diri. Tuba lahum. Maka jannah bagi mereka. Asallallahu min fadli. Demikian pula di hadis lain ketika Rasul ditanya Beliau jawab Alladzina yuslihun ma afsadan nasu min sunnati mereka itu orang yang membenahi, meluruskan apa yang dirusak oleh orang dari sunnahku. Apa yang dilanggar oleh umat ini dari sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak penyimpangan di sana, banyak syubhat. Maka mereka tidak tinggal diam. Mereka tidak mencukupkan diri dengan kesolehan dirinya. Kemudian tidak peduli dengan orang lain. lah, Tapi mereka yusleh, Membenahi. Mereka berdakwah. Mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Mereka menjelaskan apa yang harus diketahui oleh orang tentang agamanya. Yuslihun. Karena banyak yang telah merusak agama Allah ini merusak sunnah Rasul dengan kebid'ahannya, dengan kesesatan dan subhat-subhatnya, maka mereka selalu yuslihun, membenahi. Makanya dalam hadis lain yang dihasankan ketika Rasulullah sebutkan tentang generasi-generasi yang melanjutkan perjuangan dakwah beliau yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin dan ada tiap generasi orang yang membawa ilmu ini. Orang-orang terbaiknya, udul, akhyar. Yang sifat mereka menepis, menafikan, tahrif, penyelewengan dari orang-orang yang gulu dalam agamanya, melampaui batasnya, Begitu pula amalan-amalan orang-orang ahlul batil dan pentakwilan-pentakwilan orang-orang jahil yang menyalahi apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Maka tidak cukup mereka hanya punya ilmu. Karena mereka Rasul katakan yahmilu hadal ilm membawa ilmu. Tetapi itu saja tidak cukup pada diri mereka. Tetapi mereka pula berjuang dan membela sunnah Rasulnya yang diacak-acak. Syariat Allah yang dilanggar mereka bela dari para mubtilin, jahilin dan ghalin. Maka bukan termasuk rudul hadihil ummah. Bukan termasuk orang yang terbaik di umat ini. Kalau seseorang hanya mementingkan ilmu Terus yang penting dia cari ilmu. Talabul ilm. Yang penting dia belajar agama. Yang penting bahkan dirinya soleh. Terus cukup. Kemudian dia cuek. Dan tidak tahu menau. Tidak ingin membela agama Allah. Dengan membantah al-ghulu, al-batil dan al-jahl. Kejahilan, kebatilan dan ghulu, sifat ekstrim yang melampaui batas. Bukan termasuk generasi penerus para ambia wal mursalin yang Rasul puji dalam hadis ini. Mereka harus mengorbankan segalanya yang mereka punya demi terjaganya dan terlindungnya agama Allah dari tangan-tangan bernoda yang ingin menjamah kesucian dan kehormatan agama ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di Musnad Ahmad pula dari riwayat Ibni Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sebutkan tentang hadis ini hum qaumun qalil fi qaumin su'in kathir. Mereka itu sedikit di tengah-tengah orang yang jelek dan mayoritas yang jelek ini. Yang su itu kathir, lebih banyak di tengah-tengah mereka. Rasul katakan man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Dari sekian banyak umat ini yang dia hidup di tengahnya yang mau dengar dakwahnya, yang mau menuruti ajarannya, mau taat, mau dinasehati, mau dibimbing itu sedikit. Dibanding yang memaksiati, melawan, menentang dan memusuhi mereka bahkan. Itu jauh lebih banyak. Dan memang seperti itu sifat al-ghuraba yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Maka riwayat-riwayat semacam ini menambah keteguhan dan kekokohan seorang muslim bahwa itu semua telah dikabarkan oleh rasulnya dia tidak terkejut tidak merasa minder dengan apa yang dia jumpai di masyarakatnya. Maka duatul haq Da'i yang mengajak kepada al-haq Duatul huda Da'i yang mengajak kepada hidayah Selalu saja mereka dan yang bersamanya sedikit dibanding yang menentang dan menyalahi mereka ahlul batil yang menjawab dan menuruti ahlul batil jauh lebih banyak Makanya jangan heran kalau bahasa yang sering mereka gunakan terus yang masuk surga cuman kalian toh, golongan kalian toh. Orang sekian banyak, umat sekian banyak ini neraka semua. Untuk menggoyahkan iman dan istiqomahnya seorang mukmin di atas sunnah Rasulnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis dimulai Islam itu asing aneh dan kita tahu dalam sirah berapa awalnya yang mau mentaati Rasul itu pun yang mau beriman dalam keadaan takut kalau kalau diketahui oleh sukunya Sembunyi-sembunyi mereka. Sedikit yang soleh ini dari para sahabat. Di tengah umat yang rusak, hancur. Dan jauh lebih banyak jumlah mereka. Sampai mereka disiksa, ditekan, diganggu hingga Rasul kemudian memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah sampai dua kali kemudian hijrah besar mereka bersama Rasul ke Madinah di riwayat Ibni Umar pula diriwayatkan secara maukuf kepada Ibnu Umar juga diriwayatkan marfu sampai ke Rasulullah sallam bahwa mereka ini memang al-ghuraba orang-orang yang asing ini alladzina yafirruna bidinihim orang-orang yang lari menyelamatkan agamanya. Lari menyelamatkan agamanya. Atau lafaz lain humul farraru nabidinihim. Mereka orang yang lari melarikan diri untuk keselamatan agamanya dari kerusakan yang dahsyat yang terjadi di umatnya dan mereka sampai di akhir zaman Allah satukan bersama Isa Ibnu Maryam alaihi salam lari dari sekian banyak kerusakan yang terjadi di akhir zaman hingga mereka lari untuk keselamatan agamanya mengikuti dan bersama Nabiullah Isa alaihi salam Seperti itu di awal Islam para sahabat melarikan diri demi keselamatan agamanya mereka ke Habasyah daerah Afrika sana Eritrea atau sekitarnya nah sampai dua kali hijrah ke sana disyariatkan ketika mereka ditekan habis-habisan dipaksa meninggalkan imannya, dipaksa untuk mengikuti kemauan musyrikin, nah. di masa yang Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim, Inna Allah nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Bahwa ketika Allah melihat penduduk bumi, Allah murkai mereka semua, Arabnya maupun ajamnya. Kecuali beberapa gelintir orang sisa-sisa dari ahlul kitab yang masih menjaga ajaran Rasulnya. Selain mereka dimurkai semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil dalam kondisi seperti itulah di tengah-tengah mereka itulah Rasul diutus Allah sehingga betul-betul mereka melihat ajaran yang berbeda sama sekali bertentangan 180 derajat dengan yang mereka dapati turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun dari keturunan dan nenek moyang mereka. Ini di awal-awal Islam Sampai kemudian Allah muliakan Islam itu dengan Rasul dan para sahabatnya diangkat dan dimuliakan dan kemudian Allah kehendaki terjadinya berbagai macam fitnah menimpa umat ini berbagai macam syubhat syaitan dari jin dan manusia terus melakukan makar dan tipu dayanya ditaati maka dia menjadi kelompok besar dan banyak perselisian terjadi di umat ini itu yang Rasul sebutkan فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا yang hidup setelah aku dari kalian akan melihat perselisihan yang begitu banyak menyalahi dan berbeda dengan yang diajarkan Allah berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi fitnah itu terjadi perpecahan itu yang selamat dari semua itu hanya satu hum mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan mereka orang-orang yang selalu tetap akan ada di umat ini la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik hadis di Bukhari dari Mughirah bin Syu'bah akan tetap ada mereka ditolong Allah tidak akan memadorotkan mereka orang-orang yang khudlan terhadap mereka yukhadzil tidak akan memadaratkan mereka pula orang-orang yang menyelisih mereka. Maka hadis kalau diperhatikan Rasul bagi al-munawi al-munawiin lidda'watil haq dua kelompok. Munawiin yang selalu merongrong dakwah, yang selalu menentang dan memusuhi dakwah dua kelompok. Yang pertama dan Rasul sebut terlebih dahulu karena madaratnya lebih besar. Man khadalahum orang-orang yang berbuat khudlan yang kedua al-mukhalif, hadal mukhadzil. Yang kedua al-mukhalif yang menyelisih memang menentang. Artinya itu musuh di luar tampak terlihat di depan mata, mukhalif. Memang nggak cocok, memang nggak sesuai dari awal langkah segala pokok dan dasarnya sudah berbeda sama sekali hadal mukhalif dan wadih permasalahannya. Tetapi iskal yang besar waraziyah ketika itu dari mukhaddil. Mukhaddil mereka sebutkan sifat atau eh, bawaan mereka selalu saja mereka itu lahum nasaruka tasir, walahum sakatu anka fataslam min syarrihim tidak memberi pembelaan kepadamu sehingga kamunya menang, kuat menghadapi musuh. Itu tidak mereka lakukan. Wala mereka diam sehingga kamu selamat dari kejahatannya. Lahada walahada. Kalau seandainya, seandainya hanya pecahan pertama, masih mending walaupun tapi masih mending. Mana soruk fatantasir ala adaik. Enggak memberi pembelaan kepada kamu untuk kamu bisa menang adami musuh. Labasis kamu berjuang sendiri. Mati-matian dengan tenaga sisa-sisa yang ada dari kamu. Nah, mereka nggak mau menolong kamu, membantu kamu. Yukhadzil. Nah. Tetapi yang jauh lebih parah membuat istilahnya yakburul khat ala ahli sunnah ketika mereka pula tidak diam. Mereka nyerang, bicara sehingga kamu tuh tidak selamat dari lisannya. Selalu saja ketika ahlul hak, ahlul sunnah menghadapi musuhnya, ketika ahlul hak menghadapi ada, ini walam bantu, wala diam mulutnya. Bantu tidak, seandainya kolos nggak bantu nggak apa-apa. Ditutup mulutnya, nggak mau. Mulutnya pun tajam dia arahkan kepada alusuna mereka itu gini apa mereka melakukan ini memang mereka itu begini begini nggak selamat alusuna dari kejahatan lisannya ada mukhadilun. Madaratnya begitu besar hingga Rasul sebut terlebih dahulu sebelum mukhalif. Tetapi walhamdulillah awalan wa akhiran mereka tidak akan tidak akan bisa memadaratkan ahlul haq. Hakikat madaratnya akan bisa mereka perbuat. Sebatas hanya sebatas yang mereka bisa seperti Allah katakan lan yadurrukum illa ada. Mereka nggak akan bisa memadaratkan kalian kecuali ada, ada naam Jelas ada ida gangguan, kamu sakit hati, kamu pegel melihat tingkah pola mereka, melihat sepak terjangnya, melihat tutur katanya. Ada gangguan, kamu terganggu. Nah, ada jelas dan itu Allah katakan illa ada. Tetapi untuk sampai kamu termadorotkan hingga dirugikan dakwahmu, hingga kamu sengsara dunia bahkan akhirat tidak akan. Itu janji Allah bagi ahlul hak menghadapi para mukhadilin dan para mukhalifin. Maka bagi ahlu sunnah, bagi ahlul haq, riwayat-riwayat hadis semacam ini tentunya akan menambah keteguhan dan kekokohannya di atas sunnah Rasulnya tidak akan terpengaruh dengan segala makar dan tipu daya mukhadzilin maupun mukhalifin Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wassalatu wassalamu ala rasulillah والحمد لله رب العالمين